Rabbi, inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Duhai Tuhanku, sesungguhnya diri ini menyukai kezaliman-kezaliman. Senantiasa melakukan sesuatu yang membuat diri ini jauh daripada engkau. Maka Rabbi, ampuni hamba Rabbi. Setiap hari ini yang terucap ini yang terjadi. Dan ini semua terulang, terulang, terulang. Tapi engkau ya Rabbi tidak pernah menutup pintu ampunan. Engkau tidak pernah berhenti mengampunkan. Ternyata kami yang lelah dan capai untuk meminta ampun kepada engkau. Rabbi, buat diri ini sadar bahwa sejuta kekhilafan telah terjadi setiap hari Ampuni Rabbi. Ampuni ya Rabbi.